yang disebutkan dalam ayat ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun Allah mengatakan wa anna hadha sirati mustaqiman dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uh. Maka ikutilah jalan tadi. Wala tattabi'us subula. Dan kalian jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak. Yang kecil-kecil itu. Fatafarraqa bikum an sabilih. Maka akan mencerai berikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Zalikum wasakum bihi. Yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kalian dengan perkara tadi la'allakum tattaqun semoga kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang ke-10 ini ialah wasiat untuk mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, siratal mustaqim. Yang disebutkan dalam ayat ini <clears throat> wa anna hadza sirati dan sesungguhnya ini adalah jalanku. Isyarat ini hada sesungguhnya ini isyarat ini ada kemungkinan kembalinya kepada yang telah lewat dari wasiat-wasiat Allah Subhanahu wa taala. Dari sembilan wasiat yang telah disebutkan tadi sebelumnya. Sebab kalau kita mau mencermati, mau mengamati, mau merenungi mengkaji, menggali, menjabarkan, menguraikan wasiat-wasiat yang sembilan di awal, kita akan mendapati bahwasanya wasiat-wasiat tadi meliputi agama ini secara utuh, meliputi syariat Islam secara utuh. Ada yang dengan cara nas, disebutkan langsung secara nas, ada pula yang disebutkan secara isyarat, istimbab, diambil hukum daripadanya, atau yang semisalnya. Ini kemungkinan yang pertama. Isyarat ini kembali kepada sembilan wasiat tadi. Kemungkinan yang kedua ialah bahwasanya dimaksud di sini ialah agama Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga wa anna hadza sirati dan sesungguhnya ini ialah jalanku. Sehingga makna sesungguhnya ini adalah jalanku yakni agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu ialah jalan yang menyambungkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. At-tariq al-musil ila Allah Azza wa Jalan yang menyambungkan, menghubungkan seorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian disebutkan dalam ayat ini, kalimat syirat jalan, dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sirati, jalanku, kata Allah. Disebutkan dalam ayat yang lainnya, dalam surat Al-Fatihah, Allah menegaskan, siratal ladzina an'amta alaihim. Ketika kita diperintahkan untuk meminta hidayah, di ayat yang sebelumnya Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Allah mengatakan setelah itu siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Nah, pada ayat yang kedua ini, Al-Fatihah ini, sirat kalimat sirat, jalan, dinisbatkan kepada hamba-hamba Allah. Orang-orang yang Allah kasih nikmat kepada mereka. Maka bagaimana cara mengkompromikannya? Jawabannya ialah, jalan tersebut, sirat, disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan Allah lah yang meletakkannya untuk hamba-hambanya. Allah lah yang mensyariatkannya untuk hamba-hambanya. Adapun disandarkan kepada hamba-hamba Allah, Dikarenakan merekalah orang-orang yang menempuh jalan tadi, yang menelusuri jalan tadi menuju Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada perbedaannya, tidak ada pertentangannya antara dua ayat tadi. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensifati jalannya dengan siratan mustaqimah. Jalan yang lurus, yang tidak bengkok, menunjukkan kepada kita bahwasanya agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jalan lurus yang dengan cepat bisa menghubungkan hamba Allah kepada Khaliknya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lurus, tidak bengkok. Sehingga agama ini merupakan jalan keselamatan menuju Allah Subhanahu Wa Taala, jalan pintas menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kita semua untuk mengikutinya. Fattabi'uh, maka ikutilah jalan tadi, ikutilah jalan tadi. Surat al-Mustaqim, jalan yang lurus ini ditafsirkan oleh sebagian para ulama dengan Islam. Ada lagi yang menafsirkannya dengan la ilaha illallah. Ada lagi yang menafsirkannya dengan tauhid. Dengan tauhid. Ini semuanya makna yang suap, makna yang benar. Dan Ringkasnya ialah bahwasanya jalan yang lurus ialah jalan yang Allah Subhanahu wa taala telah meletakkannya untuk hamba-hambanya. Jalan yang telah Allah wahyukan kepada para anbiya'ul mursalin yaitu jalan yang dibawa, yang telusuri ditapai oleh para anbiya wal mursalin dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai yang qiyamah. Jalan inilah satu-satunya jalan keselamatan. Jalan inilah satu-satunya jalan pintas yang terbaik menuju Allah. Adapun jalan-jalan yang lainnya tertutup kecuali jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, yaitu Islam yang murni ini yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang berpegangan dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka fattabi'u wasiatnya ialah ikutilah jalan yang lurus tadi. Kemudian Allah mengatakan setelah itu wala tattabi'us subul dan kalian jangan mengikuti jalan-jalan yang pendek tadi yang banyak-banyak itu. As-subul di sini ialah at-turuqul ya jalan-jalan yang bengkok. Jalan-jalan yang bengkok ditafsirkan oleh Mujahid rahimahullahu taala ialah al-bid'ah wasyubuhat, kebid'ahan-kebid'ahan dan syubhat-syubhat. Semua jalan yang menyimpang dari siratal mustaqim, masuk dalam kategori subul. Subul. Dan ini ditafsirkan dengan riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, riwayat Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggariskan untuk para sahabatnya satu garis yang lurus, khattan mustaqimah. Belum mengatakan inilah jalan Allah yang lurus. Maka ikutilah. Maka ikutilah. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menggariskan garis yang banyak di sebelah kanan jalan tadi, garis yang kecil-kecil yang banyak, dan juga sebelah kirinya jalan kecil yang banyak. Belum mengatakan setelah itu, wahadi subul. Yang kecil-kecil dan banyak ini, yang kanan dan sebelah kiri tadi adalah subul. Jalan-jalan banyak yang disebutkan dalam ayat ini. Belum mengatakan setelah itu, wa ala kulli sabilin minha syaitanun yada'u ilaih dan pada masing-masing jalan yang kecil tadi ada syaitan yang menyeru umat manusia kepadanya. Jalan-jalan syaitan. Naam. Maka di sini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti surat al-mustaqim dan dilarang keras untuk mengikuti jalan-jalan pendek yang banyak itu sebab Allah mengatakan fatafarraqa bikum an sabilih akan mencerai berikan kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjuk kepada kita dari kalimat wa anna hadza sirati inilah jalanku yang lurus disebutkan dalam bentuk mufrad satu jalan. Kemudian ketika menyebutkan selain Siratal Mustaqim Allah mengatakan as-subul wala tattabi'us subul menunjukkan kepada kita bahwasanya Jalan Allah itu cuma satu. Menunjukkan al-haq wahid. Al-haq itu cuma satu. Enggak berbilang. Dan menunjukkan pula kepada kita bahwasanya selain jalan Allah, selain suratul mustaqim, itu subulun muta'addidah. Jalan yang banyak, yang berkelak-kelok. Menunjukkan bahwasanya pintu-pintu kesesatan itu banyak. Pintu-pintu penyimpangan itu beragam Madakhilu syaitan, pintu-pintu syaitan untuk menggoda Bani Adam itu beragam. Ini juga bisa uh, kita berhujjah dengan hadisnya Rasulullah SAW yang masyhur wasataftariqu hadhihi al-ummah ila 73 firqah kulluha fin nari illa wahid. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semua di neraka kecuali satu. Menunjukkan yang selamat cuma satu. Yang selamat cuma satu. Yang hak cuma satu. Selebihnya itu yang salah. Jalan-jalan kesesatan, jalan-jalan penyimpangan itu lebih banyak. Sangat banyak sekali. Naam, sangat banyak sekali. Mungkin ada yang tanya, lalu bagaimana dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-16? Allah mengatakan, "Yahdi bihillahu man ridwanahu subulassalam. salam." Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk hidayah kepada orang-orang yang mengikuti keridhaannya. Subulas salam, jalan, jalan keselamatan. Subul banyak dalam bentuk jamak. Banyak berarti. Maka jawabannya ialah tidak bertentangan dengan ayat ini. Tetap kita meyakini jalan kebenaran cuma satu. Jalan Allah cuma satu yang lurus. Ada ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menyandarkan subul jalan-jalan yang banyak tadi dengan kalimat assalam, keselamatan. Jalan-jalan keselamatan. Berarti jalan-jalan tersebut ialah subulun munjiyah, jalan-jalan keselamatan yang menyelamatkan orang dari azab Allah Taala Maka yang dimaksud di sini ialah syara'i'ul Islam, syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turukul khair, jalan jalan kebaikan. Ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji, ada baca Al-Quran, ada zikir, ada istighfar, amar ma'ruf nahi mungkar, ada dakwah, berbakti sama orang tua, bagus sama tetangga, akhlak yang mulia, muamalah yang bagus, keimanan yang kuat, akidah yang sahihah. Itu semuanya banyak beragam amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu semuanya terangkum dalam satu jalan suratul mustaqim sehingga tidak bertentangan dengan ayat yang disebutkan tadi. Kemudian di akhir ayat ini Allah mengatakan, "Zalikum wasaqum bihi la'allakum tatakun. Demikian Allah Swt berikan memberikan berikan semua semoga kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gambar kita bahwasanya ittiba Suratul mustaqim mengikuti jalan yang lurus, jalannya Allah Subhanahu wa taala itu merupakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Merupakan sebab untuk bisa mencapai tingkatan takwa Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf, la'allakum tattaqun. Semoga kamu semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini wasiat-wasiat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am 151 153 ini yang dikenal oleh para ulama dengan al-wasaya al-asyarah sepuluh wasiat yang sangat agung berkaitan tentang masalah tauhid, berkaitan tentang masalah prinsip, berkaitan tentang masalah pemahaman agama yang benar, berkaitan tentang masalah akhlak, tentang masalah muamalah dan semisalnya sehingga harus kita perhatikan betul sepuluh wasiat yang mulia ini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 kita akan membahas ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkaitan tentang ayat-ayat yang kita baca tadi Al-An'am 151 sampai 153 nama masalah wasiat-wasiat yang disebutkan tadi. Walhamdulillahirabbil alamin.